Allah terus menerus dengan sifat-sifatnya. Qadiman qabla khalqih. Sejak dahulu sebelum adanya penciptaan. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Dan tidaklah bertambah satu sifat tertentu setelah penciptaan. Tidak. Tetapi sejak dulu sudah maha sempurna, sudah memiliki sifat-sifat kesempurnaan azalian. Mana azalian sudah pernah dibahas. yakni sejak awal sebelum ada sesuatu apapun. Allah sudah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Demikian pula setelah Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan jin, menciptakan makhluk-makhluk, tetap Allah Maha sempurna. Tetap Allah Maha memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka dikatakan di akhirnya dengan kesimpulan. Kama kana bisifatihi azaliyan, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana Allah tetap dengan sifat-sifatnya sejak azali, demikian pula Allah akan tetap demikian abadi. Azali dan abadi azalian dan abadian sejak dulu tidak ada awalnya sampai akhir tidak ada akhirnya Allah tetap masalahnya memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan tidak bertambah satu sifat baru karena Allah sudah maha sempurna sejak awalnya. Demikian sebagai prinsip yang berikutnya dari prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha sempurna dengan sifat-sifatnya azalian wa abadian. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala Hai, أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus memiliki sifat-sifat yang sempurna muttasifan bi sifatil kamal tetap Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna Sifat dzat wa al fi'l. Sifat dzatiyahnya dan juga sifat fi'liyahnya. Sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala jelas sejak dahulu sebelum ada sesuatu apapun Allah sudah memiliki zat yang maha sempurna dengan sifat-sifat dzatiyah yang maha sempurna. Demikian pula ketika Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya dan Allah menghendaki kehendak-kehendaknya, maka fi'liyahnya Allah juga tetap maha sempurna sejak dulu sampai penciptaan dan sampai yang akan datang. Kenapa harus sebutkan demikian? Oleh mu'allif dan musannif. Karena ada beberapa kelompok. Ahlul kalam, kelompok-kelompok sesat dari kaum filsafat yang berkata, kalau sifat zatiyah, iya. Sejak dulu Allah punya sifat itu. Tapi kalau sifatnya sifat fi'liyah, Allah melakukan ini, melakukan itu, itu baru muncul sifatnya ketika penciptaan. Ketika penciptaan, baru Allah dikatakan pencipta. Ketika Allah menurunkan wahyu atau Allah berbicara, baru saat itu dikatakan Allah bersifat kalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala yusawwir fil arham, ketika Allah menggambar bentuk-bentuk manusia dalam rahim-rahim, kemudian Allah katakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk tubuh-tubuh kalian dan wajah-wajah kalian di dalam rahim ibu kalian sekehendaknya. Baru saat itu Allah disifati dengan sifat musawwir. Ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru Walaupun itu sifat fi'liyah, tapi Allah tetap tersifati sebelum Allah berkehendak. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu perbedaan antara sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau sifat zat, zat Allah dalam keadaan demikian terus menerus. Ini sifat zatiyah. Maha besar. Maha tinggi. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang zat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk tubuh-tubuh manusia atau wajah-wajah manusia dalam rahim. Kapan? Kalau Allah mau, Allah kerjakan. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak kerjakan. Menciptakan, kalau Allah mau menciptakan, Allah ciptakan. Kalau Allah tidak ingin menciptakan, Allah tidak menciptakan. Berarti berkait atau tidak berkait dengan yang namanya iradah berkait. Kalau sifat zat tidak berkait dengan kehendak terus menerus, tapi kalau sifat fi'liyah kapan Allah kehendaki, Allah kerjakan. Sekarang kita terangkan yang tadi. Apakah kalau Allah belum berkehendak untuk mengerjakan fi'il ini, apakah Allah tidak memiliki sifat itu? Sebagai contoh, penciptaan. Apakah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan apapun, apakah Allah tidak memiliki sifat khal, tidak memiliki sifat penciptaan? Memiliki. Allah memiliki kemampuan penciptaan, tapi Allah belum berkehendak untuk menciptakan. Baru kemudian Allah menghendaki penciptaan. Sehingga yang namanya sifat datiyah dan sifat fi'liyah tetap kedua-duanya azalian dan abadian. Tetap kedua-duanya terus sejak dahulu tidak berawal sampai yang akan datang tidak berakhir. Abadian wa azalian. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna zatiyahnya dan fi'liyahnya. Qala wala yajuzu an ya'taqid an Allah wasafa wusifa bi sifatin ba'da an lam yakun muttasifan biha. Dan tidak boleh tidak bisa menyatakan atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan satu sifat saat ini yang ba'da an lam yakun muttasifan biha yang tadinya tidak tersifati dengan itu. Ada sifat yang sekarang baru ada, dulu nggak ada. Nggak bisa dikatakan demikian. La yajuz an ya'taqid, nggak boleh diyakini dengan keyakinan demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang hadis, tidak memiliki sifat yang baru. Sifat Allah semuanya sejak dahulu <laughs> dalam keadaan huwal awal wal akhir wal zahir wal batin sejak awalnya sampai akhirnya. Lianna sifatihi subhanahu wa ta'ala Sifat kamal. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya sifat-sifat kesempurnaan, maka faqduha sifatu naqsin. Karena sifat-sifat Allah semuanya sifat kesempurnaan, berarti kalau tidak ada, berarti itu sifat kekurangan. Maka bukan bermakna, bermakna bahwa Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah nggak memiliki sifat pencipta. Bukan demikian. Allah memiliki sifat itu. Dan Allah memiliki kekuasaan untuk menciptakan apapun sekehendaknya. Tapi Allah tidak menginginkan ketika itu. Itu maknanya. Sehingga sifatnya ada atau tidak ada? Ada. Sifatnya tetap ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua sifat-sifat kesempurnaan, maka kalau tidak ada, berarti sifatun naqsin, berarti sifat kekurangan. Dan itu tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يرد على هذه صفات الفعل وصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والصبت والطيء والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا dan kata beliau walam yurid ala hadhihi sifatil fi'l dan tidak dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan fi'il tertentu kalau Allah belum menghendaki. Tetapi sifat fi'il bagi Allah sudah ada padanya azalian. sudah ada padanya sejak awalnya. Seperti sifat-sifat ikhtiariyah dan sejenisnya. Sifat-sifat ikhtiariyah adalah sifat yang Allah memiliki ikhtiar. Allah ingin begini atau Allah ingin begitu. Seperti al-khalq penciptaan. Kadang Allah ingin menciptakan sesuatu, kadang tidak. Wa taswir, demikian pula yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kadang Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak setelah menciptakan manusia. Wal ihya wal imatah, menghidupkan, mematikan. Itu juga berkait dengan ikhtiar Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menghendaki, Allah menciptakan dan kapan Allah menghendaki, Allah mematikan. Berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal qab wal basat demikian pula Allah tidak memberi atau Allah memberi. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat memberi kalau Allah mau. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qabd, tidak memberi kalau Allah mau. Demikian pula istiwa wal ityan wal maji wal nuzul. Demikian pula istiwanya atas Allah di atas arsy Ketika Allah kehendaki. Allah istawa ala arsy, Tapi ketika Allah kehendaki, Allah turun ke langit dunia. Ketika Allah kehendaki, Allah datang. Ini maji. Sifat meji, sifat nuzul, sifat itian. Ini sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan iradah. Yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Kapan Allah mau, Allah kerjakan. Kapan tidak, Allah tidak kerjakan. Demikian pula sifat ghadab, sifat marah bagi Allah. Sifat rida, sifat keridhaan bagi Allah. Allah meridai siapa-siapa yang dikehendakinya dan Allah membenci siapa-siapa yang dikehendakinya. Allah murka kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah ridha kepada siapa yang dikehendakinya. Ini juga berkait dengan irada. Sifat-sifat ini semuanya sifat-sifat fi'liyah. Walaupun kita katakan bahwa ada ketika terjadi dan tidak ada sebelum terjadi perbuatannya. Tetapi sifatnya tetap ada. Kenapa sifatnya kadang ada, kadang tidak ada? Perbuatannya kadang ada, kadang tidak ada karena perbuatannya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki, Allah kerjakan. Dan kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak kerjakan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga kadang-kadang dikaitkan dengan waktu. Seperti Rasulullah menyatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir Bukankah maknanya kalau tidak sepertiga malam terakhir tidak turun? Berarti tidak ada sifat ketika itu. Sifatnya ada. Allah mau turun bisa. Tapi Allah sudah memberitakan melalui lisan Rasulnya bahwa Allah turun pada saat ini dan tidak pada saat lain. Berarti kalau sifatnya tetap ada azalian wa abadian. Tetapi perbuatannya karena ini sifat fi'liyah tergantung kehendak Allah. Allah kehendaki, Allah kerjakan. Allah tidak kehendaki, Allah tidak mengerjakannya dan walaupun la nudrikunhu wa haqiqatahu walaupun kita tidak mengetahui kayak apanya turunnya Allah walaupun kita tidak mengetahui bagaimana berbicaranya Allah kita tidak mengetahui bagaimana majiknya Allah dan seterusnya tetapi kita mengimaninya bahwa sifat itu ada bagi Allah kalau Allah kehendaki sifat itu ada bagi Allah kalau Allah mau Wala nadkhul fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Dan kita tidak masuk ke sifat-sifat tadi dengan menakwil-nakwilkan. Kita tidak masuk kepadanya dengan menebak-nebak mungkin begini, mungkin begitu. Wala mutawahhimina bi dan juga kita tidak menduga-duga dengan hawa nafsu. Kita jelas mengatakan tidak mengetahui kaifiahnya. Kami tidak mengetahui kayak apanya walakin aslu ma'nahu ma'lum tetapi inti maknanya dipaham naik maknanya ke atas turun maknanya ke bawah kita tahu kama qala al-imam Malik rahimahullah sebagaimana Imam Malik berkata rahimahullahu taala ketika beliau ditanya apa maknanya istiwa istiwa Allah di atas arsy dijawab al-istiwa al arsy kaifa istawa bagaimana istiwanya maka dijawab istiwa ma'lum. Wal kaifu majhul. Istiwanya maklum. Karena itu bahasa Arab. Orang semua sudah tahu. Yang namanya istiwa adalah berada di atas sesuatu. Itu istiwa namanya dalam bahasa Arab. Tetapi ketika bicara kaif, kayak apa? Itu yang mereka tidak tahu dan kita tidak tahu dan seluruh manusia tidak tahu. Kayak apa Allah di atas arsnya. Wallahu taala a'lam. Maka tidak perlu ditanya dan tidak perlu dibahas. Kayak apa ya? Seperti apa ya? Kamu akan stres, kamu akan gila. Yang jelas kita katakan Allah di atas arusnya. Tetapi kita tidak tahu seperti apa. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Walaupun kalimat istawa dipakai dalam bahasa Arab. Untuk menunjukkan sesuatu di atas sesuatu seperti ketika seorang badui berkata, Aina fulan? Qala qad istawa ala rahilatih. Si fulan qad istawa ala rahilatih. Dia sudah seimbang tinggi di atas kudanya. Maksudnya sudah sudah naik kudanya. Tapi Allah di atas arasnya tidak sama dengan orang tadi di atas kudanya. Demikian pula dikatakan Al-Malik. Istawa ala arsi. Seorang raja dia di sananya maknanya adalah duduk di singgah sananya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan raja di singgah sananya. Sehingga walaupun maknanya tahu sesuatu di atas sesuatu, maka ketika dikatakan istawa atau ar-Rahman alal arsy istawa, bahwa Allah yang maha rahman di atas arsnya, kita imani dengan yakin. Amanna bihi kulun min indi rabbina. Tapi kaifiyahnya kita katakan tidak tahu. Bagaimana Allah di atas arasnya kita tidak tahu. Maknanya kita tahu, tetapi kayak apanya kita tidak tahu dan kita katakan laisa kamislihi syai, enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tidak sama dengan makhluk di atas makhluk yang lain. Ini sebagai contoh untuk sifat-sifat lainnya kita katakan sama. Bagaimana marahnya Allah? Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Kayak apanya kita tidak tahu. Bagaimana dengan kalimat turunnya Allah sama? Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita dari sesuatu ke bawah sesuatu. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala laisa syai. Tapi turun maknanya maklum. Nuzul maknanya maklum, tapi al-kaif majhul. Kayak apanya tidak bisa diketahui karena kita tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn dikatakan Wa in kanat hadhil ahwal tahdus fi waqtin duna waqt. Maka sifat-sifat fi'liyah tadi perbuatannya terjadi fi waqtin duna waqtin. Terjadi pada satu waktu tertentu dan tidak terjadi pada waktu yang lain. Ada saya kata ini sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah Allah terus menerus dalam keadaan memiliki sifat itu dan terus menerus dalam keadaan zatnya memiliki sifat itu. Tetapi kalau sifat fi'liyah, Allah memiliki sifatnya. Tapi terjadinya fi'il tersebut, fi waktin duna waktin. Pada satu waktu, tidak pada waktu yang lain. Seperti sudah kita contohkan tadi, turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Tidak di waktu yang lain. Qala kama fi hadis syafa'ah. Seperti dalam hadis syafa'ah. Tentang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dengan jelas dalam hadis itu. Inna rabbi قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله ولن يغضب بعده مثله bahwasanya Rabbi hari ini, yani nanti di padang mahsyar diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah murka pada hari ini, marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah dia marah seperti itu sebelumnya dan tidak pernah akan marah seperti itu setelahnya. kaum muslimin yang saya hormati. Berarti maknanya marah yang seperti itu hanya saat itu terjadi. Kemarahan besar, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dikatakan ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu qab atau lam yaghdab qablahu mislahu. Allah enggak pernah murka yang seperti ini sebelumnya dan enggak akan murka yang seperti ini setelahnya. Baik, berarti berkait dengan waktu atau tidak berkait dengan waktu? Berkait dengan waktu. Kenapa berkait dengan waktu? Kenapa nggak terus menerus? Karena bukan sifat datiah. Itu jawaban pertama. Karena sifatnya sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah kenapa? Kalau sifat fi'liyah tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah murka. Kalau tidak sebaliknya Allah ridho. Tetapi apakah ketika Allah belum murka, kemudian kita mengatakan Allah tidak memiliki sifat ghadab? Salah. Allah memiliki sifat murka kalau Allah kehendaki. Begitu kalimatnya. Berarti memiliki sifat itu, naam. Sebelum terjadinya Allah memiliki sifat itu. Dan setelah terjadinya Allah memiliki sifat itu. Dan abadian wa azalian. Azalian wa abadian. Allah dalam keadaan memiliki sifat itu. Ida aradahu fi'lan. Kalau Allah kehendaki untuk mengerjakannya. Qanibina kamu terjawab sudah. Subhatnya ahlul kalam. Subhatnya ahlul filsafat. Lianna hadal hudud bihadal i'tibar ghairu mumtani'. Karena sesuatu hudud, sesuatu yang baru terjadi, kalau dengan makna yang seperti ini, tidak mustahil. Terjadinya satu yang baru. Kalau dengan makna ini, tidak mustahil. Dengan makna apa? Dengan makna perbuatannya terjadi baru sekarang. Iya. Hanifuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati hati-hati membedakan antara keduanya. Sifat tetap ada bagi Allah, fi'liyat dan zatiyahnya tetapi perbuatan yang Allah kehendaki kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Dan tidak bisa diucapkan bahwa orang ini atau dikatakan sifat ini sifat baru karena Allah belum marah sebelumnya. Berarti sifat ini sifat hadis. Tidak. Kalau sifatnya tidak dikatakan hadi. Ya. Dikasih pendekatan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Ala taro. Tidakkah kau lihat? Ya. Dalam bahasa manusia saja ketika manusia selama manusia. Kalau ada seseorang yang berbicara hari ini. Dan dia berbicara pula kemarin. Apakah ketika dia lagi diam kita katakan orang ini bisu? Ketika dia sedang diam. Padahal kita tahu dia berbicara kemarin. Apakah kita katakan orang ini bisu tidak punya sifat kalam? Orang ini nggak punya sifat berbicara. Kita katakan orang ini punya sifat berbicara. Orang ini tidak bisu, cuma dia tidak mau bicara. Paham ya? Kalau la yuqal innahu hadatsa kalam. Maka orang itu tidak dikatakan bahwa orang ini ketika berbicara, ah ternyata orang ini baru punya sifat kalam baru bisa ngomong hari ini. Kata siapa? Kemarin juga bisa ngomong tapi nggak mau. <laughs> Walau kana ghairu mutakallim li afatin kassighar. Walaupun ketika kecil dia tidak bisa ngomong dalam artian tidak mau dan tidak bisa. Mau ngomong nggak bisa. Apakah kita katakan bahwa dia tidak memiliki sifat kalam? Kita katakan bisa. Punya. Tapi dia belum mau dan belum bisa ketika itu. Ketika besar dan dia berbicara. Apakah kita akan katakan bahwa dia baru memiliki sifat kalam hari itu? Tidak. Fasakit li afatin yusamma mutakalliman bil quwwah. Maka orang yang diam dalam keadaan bukan karena penyakit, bukan karena bisu, tapi dia sedang diam, orang itu tetap dikatakan memiliki sifat kalam kalau dia mau. Bimana annahu yatakallam idza syaa, yakni dia akan berbicara kalau dia mau wafihali takallumihi dan ketika dia sedang berbicara yusama mutakalliman bil fi'il sebelum berbicara orang ini punya sifat kalam tapi belum mau bicara ketika dia berbicara kita katakan orang ini dalam keadaan berbicara dan sedang mewujudkan apa yang dikehendakinya yaitu berbicara apakah itu sifat hadis tidak bukan hadis sejak dulu anak ini memang bisa bicara tapi dia memang pendiam, tidak mau bicara, sekarang dia berkehendak untuk bicara. Ini di kalangan manusia dipaham. Wa kadzalikal katib fi halil kitabah. Demikian pula seorang penulis yang bisa menulis. Orang ini pandai menulis. Tidak kita katakan orang ini ummi. Tidak kita katakan orang ini buta huruf. Tidak. Orang ini membaca dan menulis. Tidak buta huruf. Tetapi wah saat itu dia tidak sedang menulis dan tidak sedang membaca. Apakah kita katakan orang ini tidak memiliki sifat baca tulis? Oh ini orang buta huruf. Tidak. Orang ini tidak buta huruf. Orang ini punya sifat kitabah dan punya sifat keraah. Dia bisa membaca, dia bisa menulis. Cuma saat itu dia nggak mau. Nggak mau nulis, nggak mau baca. Bukan berarti tidak punya sifat. Qala wala yakhruj an kaunihi katiban. Maka walaupun tidak sedang menulis, orang itu tidak keluar dari sifatnya. Orang itu tetap tersifati penulis. Orang itu tetap tersifati dia ini pembaca, bisa bicara, bisa membaca, bisa menulis. Fi hali adam mubasyaratihi lil kitabah, walaupun dia tidak sedang langsung menulis saat itu. Kita katakan orang ini bisa nulis. Kalau bin kaum muslimin yang saya hormati. Mudah-mudahan bisa dipaham. Maka sifat-sifat fi'liyah bagi Allah sebelum Allah menghendaki terjadinya Apakah berarti Allah tidak memiliki sifat itu? Tidak. Allah tetap memiliki sifat itu. Tapi Allah belum berkehendak. Maka sifat yang disebut tadi, sifat kalam, sifat berbicara, sifat menciptakan, sifat mematikan, sifat menghidupkan, sifat membentuk wajah-wajah manusia dalam rahim, sifat turunnya Allah ke langit dunia, sifat marah, sifat ridho, semuanya sifat-sifat fi'liyah yang ada pada Allah azaliyan Azalian yakni sejak dulunya sebelum ada apapun. Allah sudah memiliki sifat itu. Tapi kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi adalah ketika diciptakan langit dan bumi Allah menginginkan terjadinya. Sehingga kalau bicara VL, kita katakan iya VL penciptaan langit dan bumi hadis baru kemarin. Tetapi Allah memiliki sifat pencipta sejak azalian dan sampai abadian. Allah memiliki sifat itu idza syaa kalau Allah kehendaki. Wa hululul hawadits bir Rabbi ta'ala al-manfi fi ilmi al-kalam al-madmum lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu fi kitab wala sunnah. Lagi pula hululul hawadits bir Rabb adanya perkara-perkara baru bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditiadakan dikatakan tidak mungkin bagi Allah bagi Allah oleh para ahli kalam itu lam yurid nafyuhu lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu fi kitabin wala sunnah enggak ada penetapannya dan enggak ada pula peniadaannya dalam Quran maupun sunnah saya ulangi apa yang dimaksud oleh beliau bahwa istilah hadis Allah nggak memiliki sifat hadis atau hawadis tidak mungkin terjadi bagi Allah yang dikatakan oleh ahlul kalam itu dalam Quran nggak dibahas dalam sunnah nggak dibahas nggak ada kalimat-kalimat seperti itu kenapa karena memang perlu rincian apa yang dimaksud dengan hadis kalau hadis itu fi'ilnya ya memang nyatanya hadis Allah maunya mau ngerjakan baru sekarang ya berarti itu hadis fi'ilnya tapi sifatnya tidak hadis bukan baru. Ya. Hadis bermana baru. Sifatnya azalian. Kalau Allah menghendaki sejak dahulu bisa bagi Allah, tapi Allah menghendakinya sekarang terjadi. Atau seperti kemurkaan tadi yang diriwayatkan dalam hadis tadi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Allah tidak pernah marah seperti ini marahnya sebelumnya dan nggak pernah marah yang seperti ini setelahnya. Berarti kemarahan yang seperti itu baru terjadi nanti di mahsyar. Karena Allah kehendaki demikian. Apakah berarti Allah tidak bisa? Kalau sebelum itu bisa. Apakah Allah tidak bisa setelah itu? Bisa. Tetapi ini menunjukkan betapa hari itu hari yang sangat mengerikan. Hari nanti di padang mahsyar adalah hari yang paling mengerikan karena Allah ketika itu ghadiba ghadiba ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu. Allah murka dengan kemurkaan yang sangat yang belum pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak murka seperti itu setelahnya. Subhanallah, berarti hari paling dahsyat dalam perjalanan hidup manusia adalah nanti di mahsyar nanti ketika Allah murka dengan sebesar-besar kemurkaan. Itu tidak menafikan sifat ghadib bagi Allah, sifat kemurkaan. Allah memiliki sifat itu dan Allah tetap maha bisa untuk melakukannya kapanpun Allah kehendaki. Maka kalimat hadis ini tidak dibahas dalam Quran, tidak dibahas dalam sunnah. Fa in urida bin nafi annahu subhanahu la yahillu fi dhatihi al-muqaddasah syai'un min makhluqatihi al-muhdathah aw la yahdus lahu wasfun mutajaddid lam yakun fa hadha manfiyun sahih. Masalah hadis perkara baru bagi Allah tergantung. Kalau yang dimaksud perkara baru in urida kalau dimaukan dengan menafikan sifat hadis tadi, maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin pada zatnya ada sifat-sifat yang baru. Dan tidak mungkin pada zatnya ada gambaran yang berubah, yang ber, bertambah sesuatu yang baru, yang baru, yang baru. Fahadan manfiyun sahih, Fahadan nafyun sahih. Ini penafian yang benar. Memang tidak ada sifat yang baru. Allah sejak dulu maha sempurna dan terus maha sempurna dan terus menerus semaha sempurna azalian wa abadian. Enggak ada sesuatu yang baru ada sifatnya, enggak ada. Maka kalau dinafikan oleh ahli kalam, kita pun mengatakan benar. Karena yang namanya hak dari manapun datangnya, kita katakan hak ya hak. Walaupun terucap dari mereka para ahli kalam, kita katakan benar kalau itu yang dimaksud. Harus ada kaid harus ada catatan kaki. Kalau yang dimaksud itu. Kenapa harus ada catatan kaki? Karena kalimat mereka bersayap. Kalimat mereka mengandung dua makna. Maknanya adalah tidak mungkin ada sifat baru bagi Allah, maka kita benarkan. Iya. Tidak mungkin ada sifat baru bagi Allah karena sifat-sifat Allah sudah ada sejak azali. Maha sempurna. Tetapi kalau yang dimaksud tidak mungkin ada yang baru, maknanya nggak ada perbuatan yang Allah kehendaki baru saat ini, Nggak ada, kita katakan batil. <laughs> Lihat kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi selanjutnya. Amma wa in urida bihi nafyus sifat ikhtiyariyah. Adapun kalau yang dinafikan adalah sifat ikhtiyariyah bagi Allah, min annahu la yaf'al ma yurid, bahwa Allah tidak melakukan yang dikehendakinya. Wala yatakallam bima syaa idza syaa dan Allah tidak berbicara ketika Allah kehendaki. Wala annahu yaghdab wa yarda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak marah dan tidak meridai la hadir minal wara wala yusaf bima wasafa bihi nafsahu bin nuzul dan Allah tidak disifat dengan sifat turun dan Allah tidak disifat dengan sifat istiwa Allah tidak disifat dengan sifat ityan sebagaimana sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya fahada nafyun batil itu adalah penafian yang batil jadi apa yang dikatakan batil oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yang dikatakan batil oleh para ulama ahlu sunnah adalah ketika ahlul kalam berbicara. Karena Allah tidak memiliki sifat hadis, maka tidak mungkin Allah berbicara. Karena itu hadis. Nggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Karena itu berarti ada sesuatu yang baru bagi Allah. Dulu nggak turun, kemudian turun. Nggak mungkin bagi Allah. Dinafikan sifat-sifat tadi dengan alasan itu hadis, hadis, hadis, hadis. Bagaimana kita jawab? Kalau makna ini batil. Salah kalian, keliru kalian. Maka ucapan-ucapan ahlul bid'ah, ucapan-ucapan ahlul dalal, ucapan ahlul kalam, ahlul mantik, jangan diterima 100%, jangan ditolak 100%. Apa kita katakan? Belum tentu. Kalau begini belum tentu. Nah hadis itu tidak mungkin bagi Allah belum tentu. Kenapa kita katakan belum tentu? Karena kalimat kalian masih bisa ditafsirkan ke sana, masih bisa ditafsirkan ke sini. Maka belum tentu. Kalau yang kalian maksud Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang baru, yang tadinya nggak punya, kemudian jadi punya. Mustahil. Betul kalian. Tidak mungkin ada yang hadis bagi Allah. Nggak mungkin ada sesuatu yang nyata yatajadad bagi Allah. Satu yang baru. Tetapi kalau maksud kalian adalah Allah tidak turun ke langit dunia karena itu hadis, kita katakan kalla. Kalian salah dan penafian kalian batil karena Allah walaupun memiliki kemampuan dan memiliki kekuasaan untuk turun kapanpun tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya sepertiga malam terakhir mau apa kalian itu kehendak Allah dan kalau Allah walaupun bisa murka dengan kemurkaan yang hebat sebelum mahsyar, sebelum hari kiamat Allah bisa. Tapi Allah menghendakinya nanti yaumul qiyamah. Mau apa? Loh itu kan hadis biar. Kalau hadis kenapa emang? Kenapa kalau hadis? Apakah ada penafiannya dalam Quran? Nggak ada. Apakah ada penafiannya dalam hadis? Nggak ada. Terus kenapa kalau hadis? Perbuatan-perbuatan Allah ketika Allah kehendaki saat itu baru terjadi. Ketika Allah kehendaki. Sebelum Allah kehendaki tidak terjadi. Dulu tidak ada penciptaan langit, kemudian ada penciptaan langit. Dulu tidak ada manusia, kemudian Allah ciptakan manusia. Itu semuanya baru dan baru dan baru. Berarti kalau ditanya oleh mereka para ahlul kalam, apakah betul bahwa Allah tidak memiliki sesuatu yang hadis bagi Allah? Kita katakan tergantung. Apa maksud kalian? Fihi tafsil, ada rincian. Kalau yang dimaksud begini, iya. Kalau yang dimaksud begitu, tidak. Kalau yang dimaksud tadi adalah sifat-sifat yang tadinya nggak punya jadi punya, tidak mungkin bagi Allah. Tapi kalau dimaksud sesuatu yang baru Allah kehendaki sekarang, Ya kenapa tidak? Kenapa dinafikan? Memang ada yang Allah kehendaki baru sekarang. Bahkan ada yang Allah kehendaki nanti. Allah murkanya nanti ketika hari mahsyar Allah murka dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan gak pernah marah yang seperti itu setelahnya. Allah kehendaki nanti selesai. Walaupun kali kalian katakan baru, kalian katakan hadis berarti berarti nggak ada urusan dengan kalian. Khairuddin muslimin yang saya hormati. Hati-hati dari bahasa-bahasa ilmu kalam. Hati-hati dari bahasa-bahasa mereka yang mereka kadang memiliki ucapan-ucapan yang sungguh sangat samar. Samar yang tidak bisa ditafsirkan pada satu masalah. Bisa kepada sekian makna. Sehingga jangan terjebak dengan ucapan mereka. Walul kalamil madmum yutliquna nafya hulul hadith. Dan para ahlul kalam al-madmum mereka-mereka para ahlul kalam yang tercela karena mereka sesat. Yutliquna nafya hululil hawadis. Mereka mengucapkan kalimat nafya hululil hawadis. Tidak mungkinnya terjadi sesuatu yang hadis bagi Allah. Tidak mungkin terjadinya sesuatu yang baru bagi Allah. Fayusallimus sunni. Maka seorang sunni ahlu sunnah menerima. Ucapan si mutakallim tadi. Dalik. Kenapa menerima? Ala dhanni annahu nafyu anhu, annahu nafa anhu subhanahu wa ta'ala ma la yaliqu bi jalali. Karena si sunni ini mengira, menyangka bahwa yang dinafikan oleh ahlul kalam adalah apa yang tidak pantas bagi Allah. Yang tadinya nggak punya sifat jadi punya sifat ah nggak mungkin bagi Allah. Itu menafikan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, maka diterima oleh si sunni ini. Fa sallama lahu nafi ketika diterima oleh si sunni tadi penafian tersebut alzamahu nafya sifatil ikhtiyariyah wa sifatil fi'il kemudian dikatakan konsekuensinya kamu harus menafikan pula sifat-sifat Allah al-ikhtiyariyah sifat-sifat Allah al-fi'liyah wa huwa ghairu lazimin lahu dan itu tidak mesti tidak harus Wa ma utiyas sunni min taslimi hadal man fil mujmal. Adapun sunni tadi menerima kalimat pertama adalah penafian yang mujmal bahwa Allah tidak memiliki tidak mungkin memiliki sifat-sifat baru yang tadinya tidak punya jadi punya nggak mungkin karena sejak azali Allah maha sempurna dan sampai abadian Allah subhanahu wa taala maha sempurna nggak ada sesuatu yang baru bagi Allah dari sifat-sifat tetapi ketika mereka berkata Berarti kalian harus menafikan sifat turun. Karena itu hadis. Kita mengatakan tidak. Tidak harus dan tidak lazim. Bukanlah konsekuensi saya menyatakan seperti tadi berarti harus menafikan yang ini. Tidak. Wa illa falau istafsara wastafsala lam yanqati' ma'ahu. Kalau tidak demikian, maka jika istafsara wastafsala kalau meminta rinciannya, meminta tafsirnya, maka lam yan kotek ma'ahu. Nggak akan bisa selesai perdebatan dengan mereka. Nggak akan bisa selesai perdebatan dengan ahlul kalam. Nggak akan bisa diputuskan dengan satu keputusan. Karena mereka memiliki kaidah-kaidah yang mereka bikin sendiri. Sedangkan kita tidak memiliki kecuali apa kata Allah, apa kata Rasul, titik. Sehingga jangan engkau terbawa dengan kaedah mereka. Kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Itu kaedah mereka. Kamu jangan tergiring dengan cara-cara mereka, cara-cara mantik, cara-cara ilmu kalam, cara-cara otak-atik lidah. Permainan kata. Mereka selalu berkata di awal kepada ahlu sunnah. Wahai ahlu sunnah. Ingat bahwa Allah tidak mungkin memiliki satu sifat yang baru dikesankan bahwa yang dimaksud sama dengan ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah akan menerima. Oh iya, kami terima. Bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang baru. Allah tidak mungkin baginya. Ada sifat yang baru yang tadi tidak punya jadi punya. Nggak mungkin. Kata ahli kalam, berarti kalian sepakat. Bahwa Allah tidak memiliki sifat hadis. Iya, kami sepakat. Taib, kata mereka. Kalau engkau sudah terima bahwa Allah tidak memiliki sesuatu yang hadis baginya, maka kalian harus menolak riwayat-riwayat tentang turunnya Allah karena itu hadis baru saat ini turun. Karena sebelum ada langit dan bumi, nggak mungkin mau turun dari mana dan kemana. Iya ya, bodoh kamu kalau iya ya. Kamu katakan itu perkara lain bahwa sifat bagi Allah Maha Sempurna sejak azalian wa abadian dan masalah sifat turun disebutkan dalam hadis dan saya beriman pada hadis. Begitu. Kamu harus jawab dengan kaidah ahli sunnah. Jangan terbawa dengan kaidah filsafat. Mereka kaidah filsafat kalau konsekuensinya yang hadis tidak ada, berarti ini harus ditolak, ini harus ditolak, ini harus ditolak. Padahal ayat dan hadis harus ditolak. Kita katakan sebentar, saya tidak memiliki kaidah yang seperti kamu. Kaidah saya, apa kata Allah saya terima. Apa kata Rasul saya terima. Karena itu riwayat turunnya Allah ke langit dunia diriwayatkan, maka kami terima aman nabihi kulun min indillah min indi rabbina. Turunnya Allah ke langit dunia disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tingginya Allah di atas arasnya disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka kami berkata, Aman nabihi kullun min indi Rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Kamu mau percaya, kamu mau tidak. Mau dikatakan hadis ataupun tidak hadis, terserah kamu. Tinggal. Kalau kamu istafsar ma'ahu, ikut bersama mereka merinci, membantah, dan seterusnya kamu nggak akan ada habisnya dengan mereka. Mereka pandai debat, kamu nggak bisa. Akhirnya kalah dalam perdebatan. Tidak mesti yang kalah dalam perdebatan itu adalah orang yang salah. Dan tidak mesti yang menang dalam debat berarti orang yang benar. Nggak mesti. Ini kaidah mesti kita pegang. Kenapa? Jangan sampai melihat orang berdebat sunni dengan ahlul bid'ah. Kemudian kelihatannya ahlul bid'ah menang. Oh berarti dia yang benar. Lah. Yang menang debat belum tentu alal haq yang kalah debat belum tentu dia orang yang salah. Yang bukan alal hak, belum tentu alal batil. <laughs> kaum muslimin yang saya hormati. <laughs> Kalau sudah demikian, apa manfaatnya debat? <laughs> Manfaatnya debat hanya memperdengarkan syubhat. Memperdengarkan syubhat hanya merusak hati dan merusak hati penonton. Iya kalau kebetulan mendengarkan eh, ucapanmu. Kalau mendengarkan ucapan dia, Acara ahlul bidah dan yang masuk iya ya kayaknya dia benar akhirnya kamu mengajarkan kesesatan pada kaum muslimin ya. mengatakan wahai kaum muslimin dengarlah perdebatan aku dengan ahli bidah ini saksikanlah saksikanlah ketika orang menyaksikan si orang yang ahli bidah ini menyampaikan ucapan-ucapan yang kelihatannya masuk akal dan orang-orang awam mengatakan iya ya cerdas juga orang ini ya. siapa yang bertanggung jawab ya. siapa yang mau bertanggung jawab si sunni tadi yang mengajak debat ahli bidah terutama orang tersebut baru kemudian yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang ikut membantu acara tersebut Assalamualaikum. salam wa kadzalika mas'alatus sifah tetapi waktu sudah habis demikian pula masalah sifat hal hiya zaidah ala zat amla apakah sifat itu keluar dari zat atau tidak itu pun lafat mujmal yang nanti akan dibahas mendatang Adapun apa yang disebutkan oleh para ulama secara ringkasnya supaya jangan membawa PR di kepala kita bahwasanya sifat dan zat tidak terpisah. Sifat dan zat tidak terpisah. Ter, tidak terpisah. Sehingga boleh kita berdoa dengan memanggil sifat. Ya Izzah. Wahai yang maha mulia. Boleh. Atau bahkan kita menyatakan aku berlindung dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalamullah wa kalam sifat. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udhu bi kalimatillahi tamma. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau sifat berbeda dengan zat, berarti kamu berlindung kepada selain Allah. Karena berlindung pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qanifidina azakumullah ini sebagai kesimpulan. Nanti akan membahas rinciannya insyaAllah pada kajian mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan asakfirka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.